apakah boleh bermuamalah dengan orang-orang MLM atau sururi jika mereka datang untuk membeli sesuatu barang kepada kita sebatas jual beli layani mau cari apa beli apa ini sepuluh ribu selesai apakah e, tentunya kalau kamu punya kemampuan untuk mendakwai dan menasehati hada afdal jika kamu tahu fulan seperti ini kamu dakwai dengan baik Sufi akhi Ana lihat yang Ana tahu antum begini begini Harus disampaikan nasihat kalau memang kamu punya kemampuan untuk itu Kalau tidak jangan kamu berbahasa basi dengannya Apakah Apa ini Ujung rambut dengan silet Dalam rangka merapikan termasuk kozak Mengkerik Ujung rambut dengan silet dalam rangka merapikannya termasuk kozak kozak barakallahu yang dilarang ketika orang mengambil sebagian rambutnya dan meninggalkan sebagian yang lain dan itu bentuk dari kezoliman kezoliman luas maknanya kamu nggak adil Sebagian rambutmu kamu biarkan panjang, sebagainya kamu pendekkan, sebagainya kamu cukur, sebagainya kamu panjangkan di belakang misalnya, wailah di tengah, soal model yang macam-macam. maka selama itu bentuknya demikian, kamu cukur, kamu kerik, kamu apa, dengan alasan ini, alasan itu, qaza'ah diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi itu menyerupai kufar atau fusak. Paling tidaknya fusak karena orang fasik. Kayak rambutnya demikian, demikian. Dibentuk begini, begitu. Siapa yang kamu serupai? Ima orang fusak atau bahkan kufar. Orang-orang mukmin, orang-orang soleh, siapa yang seperti itu yang untuk kamu tiru? Untuk mereka yang rambut terus kalau rambutmu rapi untuk siapa? Untuk apa kamu? Kamu jadi peragawan. Oh dia, akhi, biarkan. Kamu mau cukur, cukur semuanya. Kamu mau lebatkan, lebatkan semuanya. nasihat Syekh Al Fauzan Hafizahullah taala jangan kamu jadi seperti perempuan yang kesibukannya dan pikirannya terus-menerus kalau perempuan terkait bulu matanya. Itu kesibukan dia. Kayaknya ini alisnya ini kurang tebal ini dia beli apa namanya pena atau apa itu untuk ngitemkan ngitemkan ke salon ketebalan ditipiskan kurang panjang dipanjangkan nanti idepnya sejawa idep rambut mata ini bola mata ini tuh apa nah bulu mata ya kurang panjang direkayasa rambut buatan ditempelkan di situ. Walhasil hari-harinya sibuk urusan rambut, matanya, urusan alisnya, begitu perempuan. Untuk kecantikan dia itu begitulah dunia mereka. Lah kamu laki sama sekali nggak pantas rambutnya terus jadi urusan. Kayaknya kurang rapi ini perlu dikerik bagian sini kayaknya ini kepanjangan yang sini. Kayaknya ini harus diginikan. Kayaknya ini ya akhirnya kamu laki. Bolehkah menghadiri kajian yang diisi oleh Syekh Abdul Razak yang diundang oleh Rojak Masya kita mengingatkan untuk jangan didatangi Ada Ustadz muridnya Al-Imam Dan sebelumnya belajar sama Hizbi Bagaimana cara membersihkan syubhat yang ada Padanya dan agar kokoh di atas salaf Jazakallah khair. Bawa ke ustaz yang kamu tahu dari ahlu sunnah biar dinasehati. Ajak untuk ziarah atau ketemu dengan ustaz-ustaz kita. Dan mendapat nasihat dan bimbingan darinya. La'alallah yahdi. Moga Allah beri dia hidayah. Wa illa perkaranya sebetulnya jelas kalau saja orang tajarrat lillah seandainya dia betul-betul murni untuk Allah Ta'ala sesuatu yang nggak perlu perdebatan nggak perlu banyak omong wadih sesuatu yang jelas Hatta saya Solel Fauzan sekarang sudah berbicara membantah dulunya mungkin masih berkilah di kedok atau di belakang saya Saleh Fauzan. Soleh nah, Saleh Fauzan bela, Saleh Fauzan ngasih udur, Saleh Fauzan gini. Sekarang udah dibantah sama Saleh Fauzan lewat tulisan Syekh Abdullah Saldik. Mau bicara apa sekarang? Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Allah, Dulunya juga berkilah di belakang beliau. Syekh Muhammad saja begini, Syekh Muhammad begini. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan ketika Imam mengatakan kemenangan Ahlu Sunnah di Yaman menghadapi Syiah Houthi itu kemenangan ke jahanam. Syekh Muhammad katakan mengomentari omongan dia ini. Ini omongan orang yang Allah tutup mata hatinya. Tomasallah basiratahu. Omongan orang yang ditutup mata hatinya oleh Allah. Ayo, siapa lagi yang kamu jadikan pegangan? Syekh Fauzan sudah lepas, Muhammad Hari lepas. Siapa lagi? Dia bela-bela si Ahaudi dan terus dia membela. Kemanangan ahlu sunnah, di mana ahlu sunnah awam saja senang, gembira. Ini tadi ini seperti yang Aima sebutkan. Hatta ahlul God, orang yang nginang God di sana, daun mirip-mirip narkoba begitu. Awam ahlu sunnah di sana Eh, dia kalau lagi makan itu ya teler. Hmm. Hmm, ngeplay begitu. Walhasil begitu tahu Alusuna menang, seneng dia gembira. Alhamdulillah takbir ini itu. Alhamdulillah Alusuna menang. Awam. Wala tahu ilmu, wala tahu sunnah, wala tahu ini. pasti yang dia tahu ini Ahlussunnah itu Syiah. Gembira menyambut kemenangan saudaranya. Imam malah marah-marah. Kemenangan kemana? Kemenangan apa yang kalian banggakan? Itu kemenangan ke jahanam. Allah. Lalu sebagian murid-muridnya yang mutaasif mahasiswa mencari-carikan udur sana sini perkaranya Muhammad Imam ma'dur ma'dur ada udur bagi beliau mendatangani wasiqa itu perjanjian itu udur apa buktinya kemenangan dia katakan ke jahanam dia nggak rela kemenangan alusuna atas syiah masih juga punya uzur walhasil sebetulnya jelas kalau orang ya tajarrat mau memurnikan hanya untuk Allah tapi kalau sudah ada muatan-muatan asobia, muatan fanatik, muatan ini. Apa bisa dibuka ta? Apa hukum mahar harus dikembalikan jika istri yang mentalak dulu? Istri tidak punya hak mentalak. Tolak itu haknya suami. Suami mentalak istri. Gak ada istri mentalak suami. Tetapi dari hikmah Allah dalam syariat yang mulia ini Allah beri jalan kepada wanita. Jika tidak ada keharmonisan dan kecocokan di antara keduanya. Sebagaimana lelaki diberi jalan dengan tolak kalau istrinya bangkang, istrinya begini nggak taat dan sebagainya, ditalak. Istri pun demikian jika suaminya begini begitu baik agama atau non agama. Gak hanya alasan agama. Kalau agama jelas suaminya pemabuk, suaminya naudzubillah nggak sholat, ini itu nggak bisa dinasehati. Atau bukan alasan agama, agamanya masya Allah taat, baik, akhlak, masya Allah sudah ngasih santunan, bulanan, nggak pernah telat, bagus, masya Allah suaminya, tutur katanya dihormati luar biasa sang istri. Tapi masalah hal ciptaan. Ya, misalnya saja, misalnya suaminya terlalu hitam, terlalu pendek, wajahnya yakni kurang tampan. Dia khawatir si perempuan dengan itu nggak bersyukur atas kenikmatan berkeluarga yang Allah berikan padanya. Kalau terus-menerus dia nggak bersyukur, dia kufur nikmat. Maka dia punya hak untuk khulu, untuk lepas darinya. Walaupun kalau yang terkait ini kalau bukan alasan agama disunahkan kata Syekh Fauzan untuk dia sabar. Sabar. Bukan alasan agama ini, sabarlah bersamanya. Tapi jika tidak ya sudah. Dia punya hak untuk khulu Untuk lepas, pisah. Dengan mengembalikan mahar yang pernah dikasih suaminya kepada dia. Kisah Barira dan Mughith radhiyallahu anhum. Sahabat. Barira ingin lepas dari Mughith. Kembalikan kebunnya karena maharnya waktu itu kebun. Kata Barira, bahkan aku tambah ya Rasulullah. Yang penting bisa lepas dari Mughith. Enggak, enggak perlu kata Rasul. Cukup itu. Enggak, jangan kau tambah. Disebutkan Mughith radhiyallahu anhu sangat mencintai Barirah, masih sayang. Sampai menangis-nangis meminta begini. Sampai Rasulullah ngasih syafaat, Barirah kholas, kembalilah ke Mughith. Dia masih cinta sama kamu, masih sayang begini. Kata Barira, wa Rasulullah, ini perintah darimu atau syafaat?" Karena beda. Kalau ini perintah dari Rasulullah, tidak ada pilihan bagi para sahabat kecuali harus dia taati dengan penuh lapang dada. Tapi kalau syafaat, lain lagi. Rasul hanya memberi syafaat. Memberi eh, anjuran untuk kembali untuk ini diterima bisa, ditolak pun itu hak dia terserah. Kata Rasul ini syafaat. Kalau syafaat ya Rasulullah, aku tidak ada hajat kembali ke murid Walhasil dia tidak kembali. Nah, maka tahdir Syekh Robi terhadap Dulkarnain masih berlaku? Berlaku. Belum kada luarsa Lalu bagaimana dengan tazkiyah wasyullah Abbas atas Dulkarnain? Siapa wasyullah Abbas? Ya Syekh yang mereka datangkan. Profesor Dr. wasyullah Abbas. Tidak hanya cukup sekedar e, diketahui saja bukan hal baru begitu dia mentazkia eh, Dzulqarnain dia juga mentazkia Ali Hasan Al-Halabi yang antum tahu siapa Ali Hasan telah ditahdir oleh hampir ke seluruh para ulama sunnah Masya Allah bahas mentazkiahnya Muhammad Imam dan kalian tahu siapa Muhammad Imam juga ditazkiah oleh Rasulullah Abbas Zakir Naik ma'ruf dai Zakir Naik juga ditazkiah oleh dia ulah oh, seperti itulah termasuk Abdul Hadi Umairi tentunya juga dia beri tazkiah Bagaimana menghadapi subhat katanya kita salafi tidak boleh bermajelis dengan al bid'ah atau mengambil ilmu dari mereka. Kenapa sebagian kalian belajar di Jami'ah Madinah padahal sebagian pengajarnya orang-orang Hizbi beda? Masyaih kita sebutkan Jami'ah Islamiyah, Jami'ah Sunniyah. Qamat ala sunnah didirikan di atas sunnah jamiah ini didirikan oleh hukumah hukumah sunniyah didirikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi yang itu pemerintah sunniyah ahlu sunnah nah dan yang mendirikan atau yang punya ide untuk pendirian ini adalah imam min aimatis sunnah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Bahkan beberapa ulama sempat me, me, apa, memberi saran kepada pemerintah untuk merubah nama jamiah ini menjadi Jamiah Ibn Baz. Karena beliau yang mendirikan. Kemudian kurikulumnya dibuat di atas sunnah di seluruh fakultasnya yang ada. Nah, syariah, usuluddin, dakwah, nah, Quran, bahkan kuliah hadis, fakultas hadis, eh, kurikulumnya dan ini modul yang dipakai paketnya dibuat dan disusun di situ tim yang membuat termasuk di situ ada Syekh Nasruddin Al Albani imam min aimatis sunnah maka ini jamiah sunnah naam di belakangan hari tidak diingkari memang <clears throat> tidak diingkari kita tidak mendustakan memang ada dosen-dosen atau sebagian pengajarnya yang hizbi mereka yang pendatang mereka menyusup masuk, naam. Wa ila jami'a jami'a sunnah. Hmm. Makanya para ulama kita tetap menyarankan bawa anak-anak kalian ke sini. Biar mereka belajar di sini Jami'ah Islamiyah. Hmm. Karena kalaupun walaupun mereka hizbi nggak sembarang, nggak semudah itu kemudian melontarkan sobat-sobat Hisbinya mengajarkan hizbiyahnya di lokal, di kelas. Nah bisa ada kurikulum baku yang dibuat oleh para aimah tadi. Nah, mereka tetap berusaha dengan khianat mereka, menyusup-nyusupkan subhatnya pasti tentunya. Ada. Tapi seperti itu. Yang kedua juga dengan keberadaan anak-anak kita di sana di jamiah tidak hanya terikat dengan uh, pelajaran akademik yang ada di sana. Banyak halakot masyayikh di sana. Halakot dan majelis masjid para ulama sunnah banyak di sana alhamdulillah. Apalagi sekarang Syekh Robi telah kembali ke Madinah, punya majelis besar. Al-muhim, maka beda bukan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Itu jamiah-jamiahnya ahlus sunnah. Yang disusupi, dimasuki dengan cara khianat, dengan cara ini oleh hizbin dan ahlul bid'ah. Beda dengan ma'had atau pondok lain atau lembaga pendidikan yang memang itu milik hizbi. Pendirinya hizbi, pendirinya ahlul bid'ah, dari awal isinya ahlul bid'ah, yang buat alul bid'ah semuanya alul bid'ah isinya. Oke, mau kamu samakan dengan seperti itu? Nah. Bagaimana membantah syubhat Memboikot atau menghajar ahlul bid'ah itu dilakukan karena dulu para ulama salaf dalam keadaan kuat mendominasi. Nah, ya benar, memang mereka banyak dan kuat mendominasi sehingga mereka menghajar, mereka mentahdir. Tetapi yang menjadi permasalahan apakah kemaslahatan yang disebutkan oleh sebagian para ulama sunnah mempertimbangkan kemaslahatan dalam memboikot, dalam mentahdir. Apakah itu hanya terkait kemaslahatan al-mahjur, al-muhadzar minhu, orang yang ditahdir atau dihajar saja? Tidak. Tetapi itu umum bahkan termasuk al-hajir, al-muhadzir termasuk kemaslahatan kamu sendiri yang mentahdir, kamu sendiri yang menghajar. Karena dengan itu kemaslahatan besar telah kamu dapati, kamu telah selamat dari syubhat-syubhatnya. Kamu sendiri kan selamat dengan kamu mentahdir. Dengan kamu menghajar, menghindar, menjauh dari dia, kamu kan selamat dari fitnah dia, dari syubhatnya. Dan itu kemaslahatan besar. Makanya dari kecurangan dan kelicikan mereka ketika menyebutkan nusus penjelasan para aima yang membicarakan maslahat-maslahat dilarikan seakan itu hanya maslahat mahjur karena yang dihajar ini lebih kuat sekarang lebih banyak yang ditahdir maka tidak disyariatkan hajar atau tahdir lalu dikemanakan kemaslahatan orang yang mentahdir atau yang menghajar tidak disentuh sama sekali dan itu kelicikan mereka Padahal itu juga masuk dan kemaslahatan besar bahkan. Yang ulama sebutkan, masuk dalam kemaslahatan ini. Yang kedua, apa berarti kemaslahatan itu jika tidak tercapai, tidak disyariatkan? Kan mereka selalu larikan ke sana. Ya kalau tidak ada maslahatnya ngapain? Buktinya karena mereka lebih banyak, lebih kuat, nggak berguna di tahdir itu. Mereka nggak berubah jadi baik yang ditahdir, nggak bertobat. Ya dulu di zaman salaf, karena mereka minim dan sedikit, mereka takut berubah jadi baik, bertobat dan seterusnya. Ini juga nggak benar. Imam Ahmad, bukankah beliau mentahdir Husain Karabisi? Keras beliau. Seperti kita sebutkan tadi, jangan majelis dengannya, jangan majelis dengan orang yang bermajelis dengannya pertanyaannya dengan tahdir Imam Ahmad. Tobatkah karobisi? Sama sekali tidak. Terus dia dalam kebidahannya. Kenapa nggak dicabut oleh Imam Ahmad? Berarti nggak manfaat tahdirku ini. Karobisi nggak berubah, nggak jadi baik, nggak bertobat. Sudah nggak aku tahdir. Enggak, Imam Ahmad tetap beliau mentahdir. Dan seperti itulah para ulama. Nah, Bagaimana membantah syubhat kalau Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin juga berdakwah di luar ahlul bid'ah atau hizbiyin? Allahu alam. Kapan Syekh bin Bas atau Syekh Utsaimin pernah di tempatnya hizbiyin? Yang ada beliau datangi uh, majalis yang itu semuanya yang kita tahu sebatas yang kita tahu kalau di sana semua dengan koordinasi pemerintah apalagi posisi mereka berdua ini terutama Syekh bin Bas sebagai mufti itu orang resmi negara nggak sembarangan martabatnya setingkat kalau di martabat duniawi Walaupun kenyataannya tentunya lebih tinggi dari itu. Tapi martabat duniawi setingkat atau bahkan di atas menteri. Ini bukan orang biasa. nggak bisa semaunya datang atau ngisi di sana sini semuanya dengan koordinasi lewat pemerintah. Maka itu acara-acara pemerintah. Pemerintah sunnah. Dan itu pun yang disampaikan adalah sunnah Hak. Nah. Beliau sampaikan al-haq, beliau bantah al-batil. Itu yang mereka sampaikan. Nah. Kamu mau niru dari sisi mana? Bukan pemerintahmu yang memerintahkan. Lalu apa yang kamu bisa sampaikan ke mereka? Bisakah kamu katakan bahwa kalian ini manhaj kalian batil? menyalahi sunnah begini begini, begini. kamu bantah sobat-sobatnya seperti itukah kamu bisa lakukan hmm. Nasallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Kalau uang terbatas mana yang didahulukan akikah ataukah kurban? Wallahu a'lam aqiqah. Karena kurban masih diperselisihkan, jumhur ulama mengatakan sunnah atau paling tidaknya dikatakan wajib bagi yang punya kemampuan, punya harta lebih. Tapi akikah wajib. Tetaplah tergantung digadekan anakmu tidak memberi syafaat kepadamu sampai engkau akikai. Bahkan Imam Ahmad katakan aku harap tidak mengapa kalau dia berhutang untuk menegakkan sunnah akikah maksudnya yang ada dalam sunnah tentang terkait perintah untuk akikah. Nah, ya, kalau uang kamu terbatas ya dahulukan akikah mengikai, mengakikahi anakmu. Bagaimana mendidik anak kalau jauh dari ma'had? Sedangkan kami tidak mau menyekolahkan anak ke sekolah umum. Nah kenapa tidak ditaruh ma'had? Kejauhan orang tuanya mendekat ke ma'had. Kalau memang anakmu masih kecil, artinya masih butuh kedekatan dengan orang tuanya, butuh kemanjaan namanya anak, usia-usia SD, usia 6 tahun sampai kira-kira 11 12 tahun butuh kedekatan memang masih dengan orang tua. Daerahmu atau tempat tinggalmu jauh dengan Makhat, nggak mungkin untuk pulang pergi adanya di kota sana mana Kalau kamu peduli dan serius untuk pendidikan anak-anakmu, pindah, angkat kakimu dari tempatmu. Mendekat ke Makhat sana kalau kamu betul-betul peduli untuk anak-anakmu, untuk masa depan mereka. Gak bisa terkait usaha, kerja, saya eh, ikut perusahaan, keluar. Alhamdulillah, oh, pekerjaan seribu satu, pintu banyak yang halal. Wah, persiapkan yang jelas ini itu kamu pasang kuda-kuda untuk ini itu. Mohon pekerjaan gampang. Sahal. Yang lebih penting pendidikan anak-anakmu. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah banyak anak terlantar dan tersia-siakan tarbiyah dan pendidikannya sampai pada akhirnya dia besar menjadi durhaka, jadi rusak. Masallallahu Kalau diamati penyebab utamanya adalah orang tuanya sendiri. Dia nggak serius, kurang serius paling tidaknya. Kalau dia serius, pindah dekat ke mahat. Ya ini buah hatimu dan yang akan melanjutkan Tongkat estafet Keluargamu Akan mendoakan kamu Dikala kamu sudah meninggal dunia Kalau dia anak soleh Didik dari awal Lebih mahal dari segala-galanya yang kamu punya Allah sebutkan itu hibah هب lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hibah itu pemberian, anugerah dan termahal di dunia ini. Istri dan anak yang soleh, yang menyejukkan hati, menyejukkan mata orang tuanya, istri menyejukkan mata suaminya. Untuk itu perlu perjuangan memang. Kita semua mendidik mereka, sabar mentarbiah mereka. Justru dengan pendidikan itu pintu rizki akan Allah buka untukmu. Biiznillah. Karena Allah sebutkan dalam Quran, wa'mur ahlaka bis salah wastabir alaiha. Apa kelanjutannya? La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal akibatu taqwa. Perintahkan keluargamu, anak istrimu untuk sholat, ibadah pada Allah dengan dasar ilmu, didik, tarbiyah dan sabar untuk mendidik mereka itu. Kata Allah, kami tidak minta rizki darimu. Kami yang memberi rizki kamu setelah perintah tadi. Makanya kata para ulama ayat menjelaskan bahwa salah satu pintu-pintu rizki yang terpenting justru mempermudah rizki bagimu kalau kamu mempedulikan ibadah, tarbiyah, keluargamu. Bukan sebaliknya. Kamu anggap untuk perkara tarbiyah dan pendidikannya akan mempersulit rizkimu. Walak pindah kerjaan saya Wah akan saya keluar dari perusahaan saya. Sebaliknya ya akhi. Kalau kamu beriman dan benar-benar yakin. Justru itu yang akan mempermudah rizkimu. Dan hak. Dan itu kaulul hak. Perkataan Allah. Betul-betul akan dimudahkan rizkimu. Kalau kamu mementingkan ibadah mereka. terbiah mereka. Sabar. Ya, hidup perjuangan. Hmm. Bagaimana membedakan ahlul bid'ah dengan awam agar tidak salah bersikap. Ahlul bid'ah orang yang melakukan kebid'ahan, yang membelanya, yang menyeru kepadanya. Adapun awam yang tidak tahu menau atau ikut-ikutan ya, semacam ini didakwai, dinasehati, dibimbing dengan baik. Maka beda. Makanya Syekh Rabi Hafidahullah menasehatkan jangan ahlu sunnah menutup diri dan dakwahnya hanya karena oh, fulan begini, fulan begitu di masyarakatnya. Akhirnya mati dakwah. Nggak ada perkembangan, nggak ada yang menyampaikan keluar. Semua kamu hukumi demikian. Lah, yang bisa didakwai dari mereka karena awam, terpengaruh, ikut-ikutan yang nggak tahu menau. Kalau kamu aja bicara ya situ jawabannya paling. Itu saya nggak paham mas. Ya, saya pikir ini yang benar ya, dilakukan orang-orang ini. Dia nggak tahu apa-apa. Maka bedakan antara satu dengan yang lain. Bolehkah kita bermain futsal dengan orang yang ngaji di roja? Hmm. Kemudian di sana terjadi keakrapan, ya mesti dan canda tawa dalam keadaan kita belum mampu mengingkari penyimpangan mereka. Apakah tidak mau bermain dengan mereka termasuk jika berlebihan? Kamu bermain dengan mereka berlebihan dalam kejahilanmu. Hmm. Kif ya akhi. Kamu bisa rela bisa ridho berakrab bercandaria dengan orang-orang seperti itu adalah sekedar urusan futsal urusan sepak bola temen banyak masya Allah ratusan mungkin ribuan sekedar dibutuhkan lima orang futsal berapa orang lima kali. lima lima sepuluh nggak ada pilihan lain harus dengan orang-orang rojak nggak ada sisa orang di dunia ini di Jakarta ini kecuali orang rojak untuk kamu ajak main futsal. Miskin itu. Ya, banyak ikhwana. Kenapa harus dengan mereka? Apa ada pondok alusuna yang gratis? Bagi ikhwa yang kurang mampu. Kalau ada mohon informasinya. Karena pengen mondok umur di atas 20. Ya sallallahu lak. Hubungi ikhwa panitia insyaallah ada pintu kemudahan bagimu. Kalau memang serius yang bertanya ini hubungi panitia. Insyaallah akan kita seriusi. Anak A'anakallah. Syiah dikatakan bukan dari Islam tapi juga sering disebut ahlul bid'ah. Mohon penjelasannya kenapa disebut mubtadi golongan di luar Islam karena bid'ah ada dua. Ada bid'ah mukafirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang mengkafirkan, mengeluarkan orang dari Islamnya, ya bid'ah disebut juga. Ada bid'ah mufassiqah yang memfasikan orangnya tidak sampai keluar dari Islam dan Syiah keluar dari Islam. Bid'ahnya bid'ah mukafirah. Makanya disebutkan oleh para masyayikh kita sebagai kufar, bukan golongan muslimin. Ada orang yang mengaku sebagai sunni salafi Namun setelah anak perhatikan Ternyata dia masih senang bermaksiat Seperti banyak Waktunya terbuang untuk Ngegame musikan, main musik dan lain-lain serta membuat dia terlupakan dari sholat berjamaah mohon nasihat semoga dia dan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah nah, ya dinasehati tentang pentingnya waktu tentang uh, tujuan kehidupan dia Nah, tuntutan dia sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang muslim bahkan untuk beramal soleh eh, dinasehati agar dia tidak menyia-nyiakan membuang usianya untuk hal-hal yang sia-sia semacam itu. Makanya dari kedua belah sisi para ulama kita nasihatkan Ahlu sunnah seperti tadi yang Said bin Jubair sebutkan. Mungkin saja dia melakukan ini, melakukan itu. Ahlu sunnah. Hmm, amalannya mungkin begini, mungkin mungkin pada pakaiannya agak begini, begitu. Mungkin pada perbuatannya seperti ini. Kesana hmm, kemari sibuk melakukan ini walhasil dinasehati yang ini dinasehati untuk meninggalkan takillah berubahlah kamu jangan seperti ini dituntut orang itu jadi lebih baik lebih bermanfaat ini satu sisi sisi lain ikhwah yang ada juga dinasehati untuk ya sabar kepada saudaranya ini selama dia diketahui walaknya masih kepada sunnah secara umum dia begitu baroknya kebenciannya kepada bid'ah kepada hizbiyah dia nggak mau sama mereka sama roja sama ikhwan muslimin sama tabligh dia nggak mau dia benci tahu walaknya masih kepada sunnah dan kepada ahlu sunnah alhamdulillah Pas tadi ada kekurangan-kekurangannya sabarlah jangan kemudian diamputasi langsung begitu. Oh, bertahap ya, diobati dulu. Kalau dokter ya. Kasih obat, kasih ini, kasih sulfanilamid, kasih betadin, kasih ini, kasih itu, diperban, dispalek, di ini, di itu. Ya Allah, terakhir setelah ini itu nggak ada guna, nggak ada manfaat setelah sekian lama sudah segala cara ditempuh masih juga ini ya sudah apa boleh buat amputasi mana yang lebih penting mondokah atau kuliah tidak bisa dipertanyakan karena tidak ada bandingannya dengan mondok kamu belajar agama Perkara tertinggi dan termulia yang ada di dunia ini Kuliah kamu belajar ilmu dunia Kif mau kamu samakan Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah angkat orang yang beriman dan berilmu sekian derajat lebih tinggi Narfa'u darajatin man nasya' Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki kata Imam Malik dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan ilmu kamu ber, telah berusaha untuk menjadi muhsinin dan ihsan derajat yang tertinggi anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tara fa innahu yara Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah ketika sebutkan tentang nabinya Yusuf alaihi salam Allah katakan falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman Begitu beliau dewasa, sempurna, Malaik ini sempurna kami beri beliau Nabi Yusuf hukum dan ilmu. Di akhir ayat Allah katakan wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang ihsan. Begitu pula Allah firmankan tentang nabinya Musa alaihi salam. Falamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin begitu beliau sempurna tumbuh besar dewasa kami berikan padanya hukum dan ilmu dan begitu kami membalas orang-orang yang muhsin ihsan dengan ilmu din kamu ingin masuk dari muhsinin alaika bil ilm pelajari olehmu ilmu kuliah sebatas ilmu dunia yang kamu pelajari, yang kamu kejar. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini sebelumnya sebelum belajar agama sempat beberapa waktu belajar ilmu kedokteran. Makanya ahli. Karena tahu sedikit banyak tentang kedokteran. Walhasil Beliau katakan ketika aku amati antara ilmu dunia, kedokteran dan yang lain-lainnya dengan ilmu agama, aku dapati ilmu dunia ini la yatajawazul abdan. Tidak melebihi badan. Artinya sebatas kemaslahatan badan kalau itu kedokteran, misalnya kedokteran seperti Imam Syafi'i, kan sebatas badannya. Ya pelajari ilmu sebenarnya lupa supaya sembuh dari sakitnya, ya kan? Supaya orang sehat, supaya nggak sakit atau kalau sakit sembuh dari sakitnya, apa obatnya, bagaimana ini itu dan seterusnya. Tapi kalau sudah sehat, jadi orang baik, orang yang dicintai Allah, belum tentu. Nanti dulu, pas sekedar badannya sehat, itu saja. Nggak lebih dari tidak. Seperti Imam Syafi'i katakan, tidak lebih dari badannya. Cuman kemaslahatan badan saja. Kemaslahatan dunia. Sementara agama, ilmu syariat ini, ketika aku amati, dia mencakup kemaslahatan badan dan bahkan kemaslahatan akhirat. Dunia dan akhirat. Bukan hanya kamu sehat, tapi kamu jadi orang yang soleh, yang taat, dicintai oleh Allah, bermanfaat, dan seterusnya. Maka aku tinggalkan ilmu ini dan aku mulai mempelajari ilmu din sampai Allah berikan taufik pada dalam diri seorang imam. Rahimahullah. bagaimana mensikapi ikhwah terutama para pedagang yang manhatnya nggak jelas hadir di kajian untuk berjualan hadir di kajian sana juga untuk berjualan tidak suka dengan tidak kita ada Allah wa iya semoga Allah beri dia hidayah semoga Allah bukakan hatinya dan ini seperti tadi golongan yang maslahi yang hanya mengambil kemaslahatan karena dilihat banyak orang perkumpulan ini tentu butuh minum jual minuman sehari bahkan tiga hari daurah pasti butuh makan jual makanan dia sekedar memanfaatkan momen yang semacam itu ada event besar daurah atau apa dia manfaatkan untuk itu. Tapi urusan dakwah, urusan ilmu, urusan manhaj yang nggak ingin mau mendengar atau mau ini. Ini nah, di setiap effort harta mereka yang punya ya mereka dia manfaatkan juga untuk itu. Yang penting bagi dia perutnya dapat keuntungan, dapat ini miskin tanpa dia memikirkan dan mementingkan perkara akhiratnya. Faliyattaqillah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah bahwa ini urusan akhirat dia sebelum itu urusan dunianya. Untuk dia tahu siapa yang boleh dia datangi, boleh dia dekati siapa pula yang harus dia hindari itu perkara agama untuk tidak dia buat main-main ketika mengkopi buku dalam rangka untuk pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial. Perlu diketahui buku tersebut memiliki hak cipta. mungkin Kalau biasanya buku-buku sekarang ini detail aturannya sehingga menutup segala celah. Tidak boleh mengkopi, tidak boleh menyimpan di apa hard disk atau di flash flash disk tidak boleh mengambil semuanya atau sebagiannya tidak boleh ditutup segala celah untuk orang bisa mengkopi atau menggandakan memperbanyak sebagiannya apalagi semuanya ya, muskil kalau memang seperti itu ya, kamu hindari karena dia ngasih syarat dipakai untuk jual beli ataupun tidak Jadinya di hak cipta itu disebutkan demikian terperinci. Jadi satu sisi dia mungkin dia ataupun pihak artinya pengar, penulis ataupun pihak pencetak ya ingin bukunya laku tentunya lebih banyak. Tidak ingin diperlakukan seperti itu. hasil ya, dihindari. Walaupun yang para masyaih kita nasihatkan kalau itu buku-buku dakwah, buku-buku sunnah, mengingat sulitnya materi di zaman seperti ini. Kadang sulit, nggak semudah itu dapat kitab. Kalaupun mau membeli, nggak semudah itu. Ya kalau di sini, alhamdulillah, taruh masih muda. Ada maktaba-maktaba yang jual, walaupun kitab luar sana. Tapi di beberapa daerah negeri lain nggak semudah itu. Belum lagi tidak semudah itu orang punya kemampuan untuk membeli dengan harga mahal kalau asli sana. Maka seharusnya kalau itu dari ahlu sunnah tidak terlalu dia perketat demikian, dia permudah lah. Yang mau mengkopi ini selama bukan untuk tujuan dijual juga sama dia nyanyi lah. Untuk tujuan dakwah, untuk dikaji, untuk di ini semestinya demikian. Tapi insyaallah Allah. Mohon nasihatnya umahat yang suaminya ikut MLM Mundir Bandung Si suami sering mengancam akan memilih jadi orang awam Daripada rujuk dari MLM hmm. Kondisi dia seandainya menjadi orang awam lebih mending daripada dia jadi hizbi walaupun keduanya tentunya tidak diinginkan berharap orang itu istiqomah, tamasuk dengan baik. tapi seperti yang ma'ruf adanya, awam ahlu sunnah lebih mending daripada hizbi, daripada mubtadi. Mudah untuk dinasehati, gampang untuk di didik, diingatkan. Ketimbang orang jadi seperti itu. bersabarlah kamu kalau itu terkait istrinya. Kalau kamu bisa nasihati suamimu dengan baik, ya nasihati. Doakan agar Allah buka hati dia, hidayah. Atau minta bantuan kepada saudarimu yang lain agar suaminya bisa menasehati dan mengingatkan suamimu. Hmm. Walhasil si istri berusaha juga berdakwah. Hmm. Diperdengarkan kepadanya kaset-kaset atau rekaman dari tidak ahlu sunnah atau tulisan-tulisan. Hmm. Terkadang ada suami yang dapat hidayah karena istrinya. Terkadang ada istri yang dapat hidayah karena suaminya. Wah kata. Al-haya ibtila. Kehidupan itu ujian isinya. Perlu istiqamah, perlu kesabaran, perlu kegigihan, doa. Ada yang begini, ada yang begitu. Apa benar ada khilaf tentang wajibnya tidak isbal dan memanjangkan jenggot? Sebagian dalil mereka adalah sarung Abu Bakar yang isbal. Kalau khilaf dalam artian e, eh, perselisian kalau terkait isbal mungkin masalah jenggot nggak ada yang kita ketahui ada ulama mengatakan boleh dicukur. Tidak satupun dari ulama sunnah mengatakan boleh dicukur lehya. Karena pada lehya terkumpul padanya tiga macam sunnah dan jarang ada yang seperti itu. Jarang sekali. Kita tahu sunnah ada tiga macam, Kauliyah, fi'liyah, takririyah dalam bentuk ucapan, amal perbuatan Rasul dan beliau menetapkan, me, menyetujui atau meridhoi. Jarang ketiga-tiganya kumpul dalam satu amalan sunnah. Salah satunya satu ini satu itu banyak, tapi terkumpul jarang. Salah satunya lehya Kauliyah banyak sekali perkataan Rasul, aful leha, utrukul leha, dhafful leha. Biarkan, lebatkan, tumbuhkan, jenggotmu perkataan perbuatan beliau pula lebat jenggotnya beliau pelihara tidak beliau cukur amalan takrir beliau melihat para sahabatnya melebatkan dan memelihara jenggotnya dan beliau ridhoi tidak beliau perintah cukur tidak beliau perintah rapikan tidak beliau ini ketiganya kumpul badannya maka nggak ada khilaf adapun isbal nah sebagian para ulama berpendapat boleh kalau itu tidak atas dasar khuyala <clears throat> tidak karena kesombongan salah satu nas yang mereka pegangi riwayat Abu Bakar yang penanya menukilkannya tapi jika diamati tentunya ketika khilaf kita diperintah kembali kepada nusus farudduhu ilallahi wa rasul in fi syai' farudduhu ilallahi wa rasul kalau kalian berselisih kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jika diamati sebetulnya beda. Abu Bakar radhiyallahu an bukan orang yang membiarkan sarungnya musbil isbal di bawah mata kakinya, bukan. Riwayatnya pun tidak menunjukkan itu. Kan berarti keluar dari pembahasan. Karena yang dibahas, yang ditanyakan bagaimana kalau orang isbal ya kan? Orang pakaiannya, sarungnya, celananya, jubahnya panjang menutupi mata kakinya dengan sengaja. Gak ada pendalilan itu di hadis Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna izari yanzil atau yanhat wa ana ata'ahaduhu." wahai Rasulullah, sarungku ini suka kedodoran karena beliau kurus orangnya. Radhiyallahu anhu. Abu Bakar kurus. Karena kurus sarungnya melorot, turun begitu, nutupi mata kakinya. Tapi Abu Bakar katakan, "Ata'ahaduhu." Tapi aku menjaganya, ditarik lagi ke atas. Nanti jalan atau apa, gerak ini itu turun lagi, diangkat lagi oleh Abu Bakar. Terus begitu. Makanya Rasul katakan antalas taminhum, kamu bukan termasuk dari mereka. Karena beda kejadiannya. Makanya nggak sama, nggak nggak tepat untuk pendalilan boleh izar kalau nggak khuyala. Abu Bakar nggak musbil, sarungnya turun. Kedodoran karena kurus, radhiyallahu an. Dan itu pun dijaga, diangkat lagi, lipat lagi oleh Abu Bakar. Kan beda dengan mereka, mereka sengaja membiarkan. Nah, bukan pada tempatnya kan pendalilan seperti itu. Begitu pula mereka oh, pegangi riwayat umum yang Rasul sebutkan manjaro izarahu khuyala. Ada kata-kata khuyala. Ancaman itu bagi yang dengan kesombongan melakukannya. Tapi seperti Syekh Utsaimin sebutkan juga sebetulnya beda kalau diamati. Karena ancamannya beda antara khuyala dengan tidak khuyala. Kalau tidak khuyala Rasul sebutkan dengan mutlak ma asfala minal ka'bain fa finnar. Umum. Yang dibawa mata kaki neraka tempatnya diancam. Rasul nggak sebutkan kalau nggak khuyala, kalau khuyala umum di bawah mata kaki neraka. Ketika ada penyebutan khuyala, azabnya lebih pedih, berlapis. Tidak Allah ajak bicara, tidak Allah sucikan dia. Baginya adab yang pedih di melukia qiyamah salah satunya al-musbil izarohu khuyala yang membiarkan pakaiannya di mata kakinya dengan kesombongan. Berarti Nas menjelaskan dengan kesombongan adabnya lebih berat diancam untuknya. Kalau tadi tanpa kesombongan neraka. Kamu dengan sombong melakukannya berarti tidak diajak bicara Allah, tidak akan disucikan dari dosa-dosamu. ya qiyamah dan bagimu adab yang pedih. Kalau dengan kesombongan lebih berat hukumannya. Makanya nggak sama. Kalau sekedar ada khilaf ya, nah memang ada pendapat sebagian fukoha. Tapi yang lebih penting bukan ada atau nggak ada khilaf, nas karena seorang muslim dituntut mengamalkan dalil, bukan pendapat ulama. Tapi yang dia amalkan berdasarkan dalilnya, nas yang dikatakan Allah dan Rasulnya. kalau me menikahkan anak menikahkan anak dengan manhaj salaf dengan mungkin dengan orang yang bermanhaj salaf maksudnya di perjalanan rumah tangga salah satunya menyimpang manhajnya apa sikap kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita? Nasihat. Doakan. Nasihati karena posisimu tinggi. Sebagai orang tua kalau itu anakmu, sebagai mertua kalau itu menantumu, nasihati. Kamu begini, begini, begini. Kalau nggak bisa bicara ya panggil ustadz untuk menasihati dia atau ikhwah yang faham dengan hikmah menasehati dia. Hmm. Doakan agar Allah beri hidayah pada dia. Hmm. Itu. Adapun sampai tingkatan mungkin kamu tuntut cerai, ayo pisah cerai. Nah, tidak kita ketahui ini dari para ulama kita sampai di tingkatan dituntut untuk dicerai. Syekh Mukbil rahimahullah salah satu putrinya dinikahi oleh Baidani. Ahmad Al-Baidani tokoh Ikhwan Muslimin yang luar biasa memerangi dakwah. Putri Syekh Mukbil istrinya. Rahimahullah Syekh Ya tentunya tadi saya menasehati tidak kurang-kurangnya terus mendidik, menanyatkan nasehati, doakan. Tapi untuk dituntut cerai, pisah ini kita tidak berani melangkai dan lebih tidak melakukan apa yang di jangan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh para ulama kita. Mereka lebih cemburu kepada agama, lebih mengerti jauh daripada kita. Wallahu taala alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alamin.